Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengan membawa dinul Islam agama yang hanif, agama yang lurus, di mana inti dan tujuan daripada seluruh syariat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk jaga lima perkara. Di mana lima perkara ini, lima hal ini wajib diketahui oleh setiap kaum muslimin atau para ulama menyebutkan dengan nama maqasid al syariah al-khamisah al-khamsah tujuan syariat yang lima peletakan hukum syariat dari A sampai Z intinya adalah untuk menjaga lima hal. Yang pertama yaitu hifdzun Kalau ada yang mencatat catat. Hifdzun untuk menjaga jiwa, untuk menjaga diri. Oleh karena itu kita lihat di dalam Islam bahwasanya ada beberapa hukum yang berkaitan yang berkaitan untuk menjaga diri. Contohnya para yang hafidin Allah iyyakum firman Allah Subhanahu wa taala ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق Janganlah kamu membunuh jiwa seseorang yang telah diharamkan oleh Allah illa bil haq kecuali dengan alasan yang benar. Allah Subhanahu Rasulullah SAW al-qadir wal makhluk finar. Pembunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Bahkan ditetapkan hukum kisos dalam cara Islam juga untuk menjaga jiwa manusia dengan menghilangkan satu nyawa fungsinya untuk menjaga ratusan nyawa yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala firman, "Lakum fil qisasi hayatun ya ulil albab." Sungguhnya Permasalahan kisah itu ada kehidupan bagi kalian, wahai orang-orang yang berpikir. Yang kedua, fitul akal. Untuk menjaga pikiran, akal. Oleh karena itu segala sesuatu yang merusak akal diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya khamar. Allah Subhanahu wa taala firman, "Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min 'amal syaitan." Semuanya khamar judi, undi nasib, dan berhala. Rijisun, perbuatan yang buruk, min amal syaitan, termasuk amalan syaitan. Sajikan ibu, maka jauhkan diri kamu. Bukan hanya sekedar diharamkan, jauhkan diri kamu. Artinya, sajikan ibu, kita menjadikan khamar di sudut yang sana dan kita jadikan diri kita di sudut yang sini. Sajikan ibu, jauhkan diri kamu untuk keharaman untuk menjaga akal. Oleh karena itu segala sesuatu, segala perkara yang merusak akal hukumnya haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sebuah hadis yang sahih, kalau muskirin haram. Semua yang muskir yang melakukan haram karena merusak akal. Atau dalam mengalafat kalilu wa kabiru haram. Sedikit banyak haram. Ini yang kedua. Yang ketiga, hidul Arab menjaga kehormatan. Apa saja yang merusak kehormatan seseorang hukumnya haram. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya zina. Allah Subhanahu wa taala firman, "La taqrabul zina." Jangan kalian mendekatinya. Jangankan berzina, mengatakan tidak dibolehkan. Begitu juga dengan kehormatan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba, bergunjing, Allah Subhanahu wa taala firman, eh Ya ayyuhalladzina amanu jintanibu Bukan setelahnya? Bukan. Uh, wahai orang-orang beriman, bukan. Ayat setelahnya wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah sebagian kalian menggunjingi sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi Apakah sungguh salah seorang kalian mengakan daging bangkai saudaranya? Menjijik. Subhanahu wa taala mengibaratkan bergunjing yang merusak kehormatan orang yang lain seperti makan bangkai teman sendiri. Kemudian para ini yang kelima hifdzul mal, menjaga harta. Apa saja yang bisa merusak harta diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti judi, innamal khamr wal maisir dan seterusnya. Sungguhnya khamr dan maisir judi diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mubazir yang ma yang mempoya-poyakan dan menghambur-hamburkan harta untuk perkara yang tidak penting. Itu dikatakan mubadir. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innal mubadirina kanu ikhwana syayatin. Semuanya orang-orang yang berbuat mubadir termasuk kawan syaitan. Kawan syaitan. Inilah lima perkara yang merupakan inti daripada tujuan Yang terakhir hifzuddin, menjaga agama. Menjaga agama. Oleh karena itu kita nggak boleh menjual agama kita hanya dengan dengan dengan apa namanya iming-iming harta tidak dibolehkan. Jadi lima hal. Inilah intisari tujuan penetapan syariat untuk menjaga agama, menjaga harta, menjaga kehormatan, menjaga akal dan menjaga jiwa. Para hadirin, wa jalla dan nah, kalau kita lihat kejadian-kejadian yang terjadi di belakangan ini yang berkaitan dengan terorisme yang dalam bahasa Arab ditukar dengan nama irhab, gerakan irhabi, irhab. Di mana para kafirin Allah iyyakum, eh, para ulama men mendefinisikan apa yang dikatakan terorisme, apa definisi terorisme dan atau apa yang definisikan definisi daripada irhab. Mujamma fikih Islami, ya, kumpulan musyawarah fikih Islami dalam muktamar mereka ke-16 yang dilangsungkan pada tanggal 21 sampai 27 Syawal 1422 Hijriah, mereka memberikan definisi apa yang dikatakan irhabi atau terorisme, yaitu العدوان الذي يمارسه أفراد أو جماعات أو دول itu permusuhan yang muncul dari seseorang atau jamaah kelompok orang atau negara bagian ala insani bi dinihi wa damihi wa aqlihi wa malihi wa ardihi ya untuk menzolimi agama seseorang darah seseorang akal seseorang harta seseorang dan kehormatan seseorang ويشمل صنوف التخويف والأذى والتهديد والقرب بغير حق termasuklah berbagai macam bentuk menimbulkan rasa takut, gangguan, ancaman dan pembunuhan dengan alasan yang tidak benar. Wa ma yatawassalu bi duwaril kharabah wa iqafati sabil wa qat'il tariq dan yang pada gilirannya yang munculkan gambaran daripada kerusakan membuat orang takut dan akan munculkan perampokan. Para fakidin ya iya pun Inilah definisi dari bab terorisme atau irhabi di mana ya intinya adalah membuat teror, membuat orang takut, membuat kondisi tidak aman, membuat masyarakat menjadi rendah. Kemudian para kafirin Allah ya pun eh, apa hukum hukum irhab kita pakai saja dengan kata-kata irhab ya. Irhabi. Tidak dengan kata teroris. Kata-kata irhabi. Apa hukumnya dalam Islam? Oleh ini azza wa iyyakum. Kalau kita lihat daripada definisi yang pertama telah kita sebutkan tadi, ya, tentunya hal ini sesuai dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala di mana uh, Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Maidah ayat 32 من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. Oleh karena itu, kami tetapkan atas Bani Israel bahwasanya barang siapa yang membunuh orang lain atau membuat kerusakan di atas muka bumi seolah-olah orang itu telah membunuh umat manusia seluruhnya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala soal Maidah ayat 33, "Innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulah wa yata'una fil ardi fasada ay yuqtalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al-ard dan kalau khizy fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun adzim Sungguhnya hukuman bagi orang-orang yang membuat yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi, mereka itu dibunuh, disalib, ataupun dipotong kedua belah tangannya atau kakinya, atau mereka itu dinafikan, dipudilkan, hilangkan dari muka bumi, dan sungguhnya mereka mendapat kehinaan di dunia dan mereka di akhirat nanti akan mendapat azab yang pedih. Kemudian hayat kibar ulama. Hayat kibar ulama muinya atau di Arabia menyebutkan mengenai hukuman bagi gerakan-gerakan jihad ini yaitu mereka menyebutkan man syar'an annahu qama bi'amali min a'mali takribi wal ibtadi fil ardi allati tuz'adu al-aman والاعتداء على النفس والممتلكات الخاصة أو العامة كنفس المساكن مساكن أو المساجد أو المدارس أو المستشفيات والمصانع والجسور والمقاصد الأصلحة والمياه والموارد العامة لبيت المال كأنابيب البترول ونصف الطائرات أو حفظ أو خطفها ونحو ذلك. Sesungguhnya Apabila dalam syariat telah ditetapkan barang siapa yang melakukan satu gerakan-gerakan pengrusakan di muka bumi yang akhirnya merusak keadaan dengan cara menzalimi diri seseorang atau membuat kerusakan fasilitas khusus atau umum seperti merusak rumah-rumah, perumahan atau masjid atau eh, sekolah-sekolah atau merusak rumah sakit atau pabrik-pabrik atau uh, jembatan serta gudang-gudang senjata dan tempat-tempat air serta sumber-sumber kekayaan negara seperti pipa-pipa minyak dan merusak mengancam kerusakan bandara fa inna uqubatahu al-qatlu sungguhnya hukumannya adalah dibunuh fa inna uqubatahu Al-qatlu hukumannya hukuman mati lidalalatil ayati al-mutaqaddimah berdasarkan ayat-ayat yang telah lalu. Ala anna mithla hadha al-iktab fil ardi yaqtadi ihdar damul mufsid bahwasanya pengusakan-pengusakan yang terjadi di atas muka bumi akibat ulah mereka itu mengharuskan untuk menumpahkan darah si pelakunya. ولأن خطر هؤلاء الذين يقومون بأعمال تخريبية والضرر أشد من خطر ayat kharabah dan Allah telah menghukum mereka dengan ayat yang berkaitan dengan pengrusakan ini. Di mana inti daripada ketetapan hukum bahwasanya mereka yang melakukan kerusakan di muka bumi, merusak kekondusifan masyarakat, membuat masyarakat merasa takut karena terjadi dan ini dan segala macamnya, maka sesungguhnya hukuman mereka adalah hukuman mati. Hukuman mereka adalah hukuman mati. Kenapa demikian? karena mereka itu lebih berbahaya ketimbang para perampok. Demikian sebagaimana yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat yang telah kita bacakan tadi. Kemudian para ikhwati, wa iyyakum. Tentunya munculnya irhab. Gerakan-gerakan irhabi ada sebabnya. Tidak akan mungkin ada asap tanpa ada api. Tidak akan mungkin ada musabab tanpa ada sebab. Tidak akan mungkin ada reaksi tanpa ada aksi. Ini merupakan sudah sunnahnya alam. Sudah merupakan hukum alam bahwasanya segala sesuatu itu ada sebabnya. Munculnya gerakan-gerakan irhabi ini, para yang tentunya ada penyebab-penyebabnya. Di mana sebab-sebab tersebut yang banyak dapat diintisakan hanya menjadi tiga. Penyebabnya hanya tiga, tiga hal pokok. Yang pertama, tiga hal pokoknya pertama yaitu sebab individu, artinya orangnya, personnya, dikarenakan dikarenakan tipisnya ataupun sedikitnya ilmu agama mereka dan tidak pahamnya tentang ilmu agama. Ini yang pertama. Yang kedua, disebabkan pengaruh lingkungan. Terkadang seorang itu alim, uh, ilmunya kuat, tapi dikarenakan lingkungan masyarakatnya seperti itu, terpengaruhlah pemahamannya sebagaimana pemahaman masyarakat. Yang ketiga, yang berkaitan dengan propaganda orang-orang kufar. Berkaitan dengan propaganda orang-orang kufar. Pada kafirin asyallahiyyakum. Yang berkaitan dengan yang pertama, yaitu personnya, di mana tipisnya masalah ilmu agama yang ada pada diri mereka. Makanya kalau kita lihat orang-orang ilham, para teroris yang dikejar-kejar oleh Densus 88 para FHPTIN, ya, pada umumnya mereka itu bukan orang-orang bukan orang-orang yang alim atau bukan ustadznya pada umumnya Terbukti kita lihat ketika mereka tertangkap, kok tertangkap dikarenakan ada yang karena nggak makan, ada yang dikarenakan ini, dikarenakan itu. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya mereka itu tidak ataupun tipis sekali memiliki ilmu pengetahuan tentang dinul ah, dinul din, tentang ilmu din, tentang ilmu agama para ekafirin azza Allah Atau dikarenakan mereka tidak bertanya kepada para ulama-ulama yang mapan ilmunya. Mereka mencari ilmu dari ulama-ulama yang tanggung ilmunya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, uh, eh, alu ahla dzikri." Al-Anbiya itu juga alu ahla dzikri." Tanyalah orang yang tahu berarti orangnya mapan. Ketika kita mau berjihad, sama seperti dengan ketika kita mau sholat. Fathal ahla zikri, tanya pada orang yang tahu. Ingkun kuntum ta'alamun, Kalau kamu nggak tahu, kita mau sholat. Bagaimana cara sholat yang benar? Kita ingin sholat sebagaimana sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian kata Rasulullah sebagaimana kalian minta salat. Maka bertanyalah kepada orang yang tahu seluk-beluk tentang salat menurut sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak, para ekofidin, maka di dalam sholat itu akan masuk berbagai macam kebidaan-kebidaan atau kegiatan-kegiatan yang tidak ada tuntunannya sama sekali dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga kalau kita mau berjihad. Karena ilham gerakan ilhadi, terorisme, mereka mengatasnamakan jihad. Maka tanya para ulama-ulama yang mapan ilmunya tentang masalah jihad. Jangan sembarangan. Ulama-ulama yang sudah punya pengalaman tentang situasi sekarang dan mengkorelasikannya dengan hadis-hadis dan sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga penetapan gerakan atas nama jihad tidak melenceng dari tujuan syar'i dan tidak melenceng dari lima tujuan yang telah ditetapkan oleh agama Islam yaitu lima yang kita sebutkan di awal kajian tadi. Kemudian para hafidin, Oleh karena itu, karena banyak yang salah dalam mengambil ilmu. Salah mengambil ilmu dari seorang person yang tidak tahu tentang jihad yang syar'i. Makanya kita lihat muncullah berbagai macam kelompok-kelompok takfiri. Mereka-mereka yang mengkafirkan kaum muslimin mereka memponis seseorang kafir, memponis seseorang uh, keluar dari Islam, namun ponisnya tersebut tidak berdasarkan Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu anda ketahui bahwasanya, ya, bahwasanya kalau sudah ponis kafir ditetapkan pada seseorang, maka ujung-ujungnya adalah pembunuhan. Perhatikan ya. Ujung-ujungnya adalah pembunuhan. Ah. Kelompok-kelompok takfiri ini tentunya salah satu bentuk daripada kelompok-kelompok binti, kelompok-kelompok bid'ah yang memiliki pemahaman yang menyimpang, di mana para komitmen Ayub menamakan seluruh yang namanya kelompok-kelompok penyimpang tersebut, ya, mereka menamakan bahwasanya ini adalah Hawari. Semua kelompok penyimpang dikatakan Hawari, Hanya saja bid'ah mereka berbeda, tetapi kita 'ala sayf. Tapi mereka seluruhnya sepakat untuk mengangkat pedang. Kalau sudah jatuh kepada takfiri, itu akan berakhir pada penghalalan darah dan pembunuhan. Padahal dalam Islam untuk memfonis seorang itu kafir, ya, untuk memfonis orang itu kafir memiliki syarat-syarat yang sangat ketat. Bahkan untuk menyatakan seorang pemimpin itu kafir, kepala negara itu kafir, itu memiliki syarat-syarat yang sangat sulit. Mengapa demikian para COVID-19? Dikarenakan, ya, apabila seorang salah dalam memfonis kafir pada seorang, maka jika orang yang diponis tidak kafir, kafir tersebut mental pada orang yang menuduh. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ka idza qala rajulu li apabila seorang berkata kepada saudaranya, ya kafir, wahai kafir, qad ba'a ahaduhuma." Berarti salah seorang di antara mereka itu pasti kafir. Kemudian para ikhwatiddin, hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, "Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul" bahwasanya dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man da'a rajulan bil kufri" Barang siapa yang mengatakan seseorang ya kafir atau atau dia mengatakan wahai musuh Allah ya perhatikan kafir atau musuh Allah karena ada sebagian orang dia tidak mengatakan kafir tapi mengatakan musuh Allah barang siapa yang mengatakan ya kafir atau wahai musuh Allah walaisa kadzalik sementara yang dituduh tidak demikian Berarti illa har alaih maka hal itu akan mental pada diri orang yang memanggil tersebut. Para hafidin, ya Allah wa iyyakum. Ya. Ini menandakan bahwasanya Islam itu tidak sembarangan mempunyai seorang itu kafir. Apalagi sampai menghalalkan darahnya. Karena para hafidin, seorang yang kafir tidak harus dihalalkan darahnya. Tidak harus dibunuh karena Rasulullah SAW menyebutkan, Umir Tuhan uqatilan nas hatta yashadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan syahadatain. Memerangi itu lebih luas ketimbang membunuh. Memerangi bisa saja membunuh, bisa bisa tidak. Buktinya kata-kata salah memerangi sebagaimana sabda Rasulullah Apabila kamu sholat, kemudian ada yang mau melintas dia di depanmu, maka halangi dia. Kalau dia tetap ngotot mau lewat, halangi sampai tiga kali. Kalau tiga kali juga tidak mau, maka fakatilhu maka perangi dia. Perangi itu bukan bunuh dia. Coba bayangkan kalau kita hatikan bunuh dia, berarti antum setiap dia akan pisau. Iya kan? Setiap lewat, dia golok. Kenapa? Kalau ada yang lewat sekali, nggak mau. Dua kali nggak mau, tiga kali kejar-kejar pakai parang. Ini bukan suruh bunuh, tapi faqatilhu. Karena pada uh, sifat sholat bani yang terbitkan pada awal-awal penerbitan itu covernya warna biru. Salah menerjemah. Faqatilhu diartikan bunuh dia. Makanya kan serem jadinya. Jadi teroris jadinya ini. Para ya nanti Allah wa iyyakum. Jadi ya. Ah, bukanlah yang sama orang kafir lantas halal untuk dibunuh. Belum. Ya. Disuruh untuk memerangi para kafirin azinallahu wa iyyakum. Memang ada hadis yang menyebutkan malam lam yukaf man lam kafir bahwa kafir. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir maka dia kafir. Bagaimana mengkompromikan antara hadis yang pertama dengan hadis yang kedua? Nanti kalau kita tidak kafirkan dia, ternyata kalau dia kalau kita tidak kafirkan dia, sementara dia kafir, berarti kita yang kafir. Nanti kalau kita kafirkan dia, ternyata nggak kafir, kafir juga kita. Gimana jadinya? Saya ulangi. Orang saya mengatakan kepada saudaranya ya kafir, maka salah seorang padanya pasti dia kafir. Oke. Okay. Kalau kita tuduh dia kafir, kalau dia nggak kafir ternyata hal itu kembali kepada yang menuduh kita yang kafir kalau kita tidak tuduh dia kafir sementara dia kafir kita juga kafir jadi kan ini bagaikan ibarat makan buah si malakama nggak dimakan mati bapak dimakan mati nenek eh mama ini bagaimana para kafirin kalimat malam kafir kafir bahwa kafir Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia kafir. Ya. Ini berkaitan dengan orang yang sudah jelas kafirnya. Seperti orang Nasrani, sudah jelas kafir dia. Sudah jelas dia Natalan masuk gereja sembahyang mereka di sana. Pak, mereka kafir nggak? Oh, tunggu dulu. Mereka juga menyembah Allah, mereka juga ingin masuk surga. Dan untuk masuk surga itu kan seperti tidak satu jalan menuju Roma. Nah iya kalau jalan menuju Roma atau perapat nggak satu. Tapi kalau menuju Allah itu kan satu. Ya. Jangan dikatakan tidak satu jalan menuju Roma itu salah. Jalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu hanya hanya satu. Para hadirin, azan ya Allah wa iyyakum. Ya, itu berkaitan dengan salahnya ataupun tipisnya ilmu person seseorang dalam memahami dinul Islam. Kemudian para ikhwatiddin azinallahu wa iyyakum. Hal ini juga berkaitan dengan apa? Dengan uh, karena mereka orang-orang yang tipis keilmuannya, kemudian mendapat ayat dan hadis, lantas diartikan sesuai dengan zohirnya saja. Quran kafir mengatakan kafir. Begitu. Yang zohirnya saja, hanya teksturnya saja. Mereka gini nanti Allah yakum. Kita berikan contoh. Ya. Kita berikan sebuah contoh. Yaitu berhukum dengan hukum yang tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan pijakan para irhabi ini. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala soal Maidah ayat 44, 45, 46. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang berhukum dengan hukum yang tidak diturunkan oleh Allah, maka dia kafir. Dapat di ayat. Baca lagi ayat selanjutnya. Wa malam lam yahkum bima fa zalimun. Itu ayat ke-45. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah, maka dia zalim. Dibacanya lagi ayat ke-47. Fa ulaika humul fasiqun. Maka mereka orang fasik maka dia pun simpulkan orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka dia kafir, zalim dan fasik. Itu ayatnya. Tentu kan setelah melihat ayat dia ingin mengkaitkan dengan kondisi yang ada. Lihatnya SBY. Nah, Indonesia tidak berhukum dengan hukum Islam. Kalau masalah kriminal berhukumnya dengan hukum KUAP pidana. Nanti ada lagi yang berkaitan dengan hukum perdata. Sumber hukum Indonesia adalah UUD 1945 dan asas hukum adalah Pancasila. Tuh. Sementara Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang tidak berkenan Allah maka dia kafir, zalim fasik. Maka dia pun membuat kesimpulan berarti SBY kafir dan orang-orang yang ikut mensukseskan program SBY kafir, kafirlah menterinya. Nah, kemudian beserta kaki-kaki tangannya, kaki dan tangan jari-jari semua jadi kafir. Iyalah dari mulai gubernur, camat, bupati, lurah, jadwal, RW, RT dan seterusnya kafir. Demikian juga dengan pegawai pegawai negeri kafir, sama juga pegawai negeri negeri kafir. Jadi kalau kafir, kafirlah mereka. Makanya mereka kan nggak mau masuk surga ini. Atau ingat wasiatnya uh, eh, seorang mereka ketika sebelum dihukum bunuh, saya haramkan anak saya, cucu saya, cicit-cicit saya untuk masuk jadi pegawai negeri. Kenapa? Karena itu kafir seluruhnya. Anda pernah dengar wasiat ini? Gak pernah? Aduh, kasihan kalian. Itu wasiat mereka, wasiat ditulis. Mengharamkan jadi pegawai negeri para hafidin Allah ya, Mengapa demikian kesimpulannya? Mengambil tekstual daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Makanya para Habibin hati-hati ya tuh dengan mereka tanya pakai negeri. Nah, begitu saja udah kenapa? Kafir. Gampang kafir kenapa begini? Kafir. Kafir. Demikian juga seluruh aparat-aparat pendukung keamanan pelaksanaan daripada hukum ini kafir. Polisi kafir, tentara kafir. Atau mereka menyebutkan pohut. Pohut. Itu saking, saking jengkelnya. Dengan mereka-mereka itu. Mengapa demikian mereka fitin? 20 tahun, tahun yang lalu, saya termasuk memiliki pemahaman seperti ini. Kalau kita lewat di simpang melihat polisi, itu rasanya macam mau disembelih. Polisi tenang-tenang saja, kita saja kan yang jengkel pokoknya Wah, kapan nih? Kapan kalau sudah daulah? Begitu saja bawaannya. Memang tenang, bawaannya mau jengkel saja. Demikian Pak Ikhwanuddin, Allah Iyaku Karena dasar daripada ayat yang diambil secara tekstual. Kita lihat, tentukan ayat ini turun pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan dosa besar. Sebagaimana sabda Rasulullah Kafir ini adalah kafir yang tidak keluar dari Islam. Dan zulmun duna zulmin. Zulmun yang tidak keluar dari Islam dan seterusnya para ikhwatin azallahu iyyakum. Jadi, ya. Jadi dasar daripada uh, kufur di adalah bukan kafir yang keluar dari Islam. Kecuali jika si imam tersebut meyakini bahwasanya si pemimpin tersebut meyakini bahwasanya hukum yang bukan hukum Allah lebih baik daripada hukum Islam, kafir, keluar Islam. Atau dia meyakini bahwa dia halal berhukum dengan hukum se-Islam, maka kafir. Tentu hal ini untuk menyatakan bahwasanya kita katakan saja SBY meyakini bahwasanya hukum yang ada di negara kita ini lebih baik dibandingkan hukum Islam kan perlu dialog. Nggak bisa. Kita hanya apa namanya memfonis seseorang dari hanya dari uh, perbuatannya. Perlu iqamatul hujjah. Contohnya para yang hafidin azallahu iyyakum. Dalam sebuah riwayat di mana uh, seseorang sedang berada di sebuah padang tandus. Ya, berada di sebuah padang tandus Dibanding diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika dia istirahat dan dia pun mengikat untanya. Ketika dia terbangun, untanya hilang, lepas. Dia pun cari-cari tak kunjung bertemu, tak kunjung ketemu. Akhirnya dia pun kembali istirahat, sudah putus asa. Ketika dia istirahat, bangun, ternyata tiba-tiba untanya kembali ada di dekatnya. Sangkin senangnya apa katanya? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Sebalik. Sangkin tenangnya, kecelitut kata orang. Ya. Perkataan mengatakan, Ya Allah, engkau hambaku. Ini kufur apa enggak? Enggak kufur. Kufur. Enggak tanggung lagi itu kufurnya. Ingkar dengan Allah saja kafir, apalagi menjadikan Allah hambanya. Kafir. Menyatakan Allah dirinya sebagai Tuhan. dia kafir. Fir'aun hanya mengatakan wa ana rabbukumul ala. Aku adalah Tuhan yang maha tinggi. Kafir. Tapi apakah orang ini difonis kafir? Tidak. Walaupun zahir ucapan itu kafir, namun dia dia yang kafir. Mengapa? Karena dia salah, silap maksudnya itu allah anta rabbi wa ana abdu Begitu. Ya Allah, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Itu salah ngomong. Walaupun soalnya kafir, namun inna ma'amalu bin niat. Semuanya amal itu disertai dengan niat. Ini contoh yang pertama. Kisah yang kedua, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di mana seorang laki-laki yang punya dosa sangat banyak. Ya. Dosanya sangat banyak. Jadi dia khawatir takut bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lantas dia berwasiat, nanti kalau aku meninggal, maka bakar, bakar sebahagian abuku buang ke ke, ke langit akhirnya dia dihembus oleh dibawa oleh angin sebagian lagi dibuang ke laut. Ketika dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah pun mengumpulkan seluruh debu-debunya itu sehingga terwujudlah dia kembali. Allah bertanya. Allah tanya, Allah tahu artinya. Berarti Allah bertanya itu nggak tahu Allah. Dengan jawabannya. Tahu. Ketika Allah bertanya itu artinya untuk menegakkan hujah motivasi kamu? Apa niat kamu? Tujuan kamu berbuat seperti ini? Apa kata laki-laki itu? Ma alaihi illa maqafataka. Aku tidak melakukan ini kecuali karena takut denganmu ya Allah. Dosaku sudah terlalu banyak. Aku tahu kalau aku bertemu denganmu nanti ya Allah, aku pasti akan diazab. Dan aku khawatir, sangat khawatir. Akhirnya karena kekhawatiran tersebut, Allah mengampuninya. Bukankah ini artinya dia ada meyakini bahwasanya Allah nggak mampu dengan wasiat tersebut Allah nggak mampu mengumpulkannya lagi. Begitu. Bukankah ini keyakinan kufur? Kufur. Siapa yang tidak meyakini hari berbangkit? Kafir. Oleh fakir apakah orang ini dihukumi kafir? Tidak terbukti Allah mengampuninya. Kalau kafir para ekofidin tidak ada ampunan bagi orang kafir. Tidak ada ampunan bagi orang kafir. Kalau dia meninggal dalam keadaan kafir, maka neraka tempatnya. Walidina dia kekal selama-lamanya. Para ekofidin, azilullah ya. Itu dia contoh. Ya. Karena mengambil zahirnya saja. Jadi, yang mulai baca-baca buku, ya, buka-buka buku terjemahan. Karena kalau menerjemah nggak bisa dia. Buku terjemahan, dapat ustadz yang semangat, anak muda, yang dikit-dikit ceritanya jihad, asa pedang, asa parang. Pokoknya semua dikit-dikit jihad. Cerita tentang sholat, ujung-ujungnya jihad. Cerita tentang haid, ujung-ujungnya jihad. Cerita tentang, ujung-ujungnya jihad semuanya. Ya. Pada kafirin Allah iya demikian. Dan ini adalah yang terjadi juga kisah seperti ini pada zaman Ali bin Abi Thalib. Nah, terjadi pada zaman Ali bin Abi Thalib para hafidin azallahu pun. Yaitu uh, ketika Ibnu Abbas meminta izin kepada Ali bin Abi Thalib yang waktu itu menjabat sebagai khalifah dan orang-orang khawarij orang-orang yang membangkang kepada kekhalifahan Ali bin Abi Thalib tidak hanya itu bahkan memfonis kafir Ali bin Abi Thalib mereka semua berkumpul di daerah yang bernama Al-Haruri Al-Haruri Al-Haruriyah sebenarnya di Al bernama Al-Haruri yaitu sekitar uh, eh, al Haruro ini sekitar 2 mil dari kota Baghdad. 2 mil dari kota Baghdad. Kisah ini para hafidin disebutkan bahwasanya Abdullah bin Abdullah bin Abbas minta izin kepada Ali bin Abi Thalib. Minta izin kepada Ali bin Abi Thalib untuk melihat keadaan orang-orang Khawarij ini yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, yang menghalalkan darahnya dan seterusnya. Ya karena Ali bin Abi Thalib tahu mereka ini menghalalkan darah. Tentu khawatir. Sepupu Rasulullah yang mendapat doa Rasulullah tadi dan salah seorang orang anak muda yang fakir, orang alimnya, ulamanya, kaum muslimin waktu itu mendatangi mereka, kan khawatir jangan nanti dibunuh. Ini yang dikhawatirkan oleh Ali bin Abi Thalib. Namun Namun apa kata Ibu Akbar radhiyallahu anhu? salah enggak. Wa kuntu rajulan hasanul khuluqi wa la udi ahadan. Aku dikenal orang memiliki akhlak yang bagus dan aku tidak akan menyakiti aku tidak pernah menyakiti seorang sekalipun. Apalagi ibu Abbas dikenal juga sebagai ulama waktu itu. Fa'adina li kata ibu Abbas, maka Ali bin Abi Thalib pun mengizinkan Ibnu Abbas. Falabistu hullatan min ahsani ma yakunu min al-Yaman. Maka aku pun memakai baju yang terbaikku datangnya dari negeri Yaman. Jadi baju yang terbaik yang dipakai oleh Ibnu Abbas itu made in Yaman. Ya karena di Mekah nggak ada, mana ada di sana kapas, nggak ada, mana ada di sana wall Yang terkenal pakaian-pakaian berasal dari Yaman. Ada nah, mikir dari Yaman. Watarat jatuh dan aku pun bersinir Wa dakhaltu alaihim fi darin fi dan aku datangi mereka di kampung mereka pada waktu tengah hari. Waktu hum ya'kulun waktu itu sedang makan siang. Ini bukan berarti sunnahnya antum kalau berkunjung ke tempat teman pas makan siang, Tadi kan itu maksudnya. Jangan dikira ini sunnahnya Ibnu Abbas ini. Kalau berkunjung pas makan siang, eh, sekali bolehlah, dua kali, tiga kali terpaksa tuan rumah mengundurkan makan siangnya. Kenapa? Kalau pas jam itu ada ikon mendesak. Ya, ini kebetulan saja. Kebetulan dia datang, ibu Abbas datang pas mereka sedang makan siang. Pada ada alaihi ala ala qaumin lam arafatu minum minhum ada. Sungguh aku sedang bertemu dengan satu kaum yang belum pernah aku melihat ada orang yang sehebat ini ibadahnya. Itu orang khawarij mengkafirkan Ali bin Abi Thalib tapi ibadahnya luar biasa. Ini yang dikatakan oleh Al-Tahawab uh, eh, tahsiruna salatakum bi Kalian kalau kalian banggakan, kalian bandingkan antara salat kalian dan salat mereka, kan nggak ada apa-apanya. Kalah salat kalian dan salat mereka. Wa siyamu fi kum wa Dan puasa kalian juga tidak ada apa apa yang dibandingkan puasa mereka. Namun mereka yang yamruquna min ad sama yang yamruquna sahna min ramiyati mereka keluar dari agama sebagaimana melesatnya anak panah dari bulunya aku melihat tidak pernah aku lihat sebelumnya ada kaum orang-orang yang sehebat ini dalam beribadah ibahuhum qarifun min as-sujud qarifun min qarihatun min as-sujud kening mereka itu tebal dikarenakan sujud bukan hanya kita, kalau itu kan masih itu pun karena sejarahnya kasar kan? Atau salah salah posisi sujud. Iya, kalau kita salah posisi sujud terlalu jauh jangkauannya, hampir tiarap. Itu tiga hari bisa. Dan coba sujudnya cocok, ya berat badan tidak dikening itu nggak akan membuat hitam. Kalau hitam sudah lama sampai bertahun-tahun baru baru hitam. Ada yang di tengah, ada yang di ujung di sini, itu terkait dengan tinggi rendahnya hidungnya. Kalau rendah hidungnya di tengah jidat dia, kalau tinggi di sini dia. Itu saya masih orang Para ini dan contoh itu, kalau mereka bukan hitam, mengepal, mengepal, jadi kapalan begitu. Sangkin lamanya sujud. Yahiru, wa aidihim ka'annahu samanul ibil tangan mereka ini seperti lutut unta. Atau lihat lutut unta itu, itu kan menebal. Nah, siapa tangan antum yang tebal? Kata soal, Ada? Gak ada kan? Coba. Tangannya kan tebal, apalagi sujud. Di kepalanya. Seperti kapalan unta, lutut unta. Itu, saya pernah lihat unta. Gak ada pernah lihat. Itu seperti, ya tebal sekali kulitnya. Karena unta itu kan kalau dia dia mau turun, lututnya dahulu. Makanya lututnya tebal. Seperti itu tangan mereka. Kalau kita kan pakai sebelah kiri biasanya. Ya, ada agak-agak se sebesar uang 500 itu yang kapalan. Nah, ini buka kakinya, tangannya ini yang kapalan coba. Bagaimana itu? Betapa hebatnya sholat mereka. Wa alaihim qunutun dan mereka pakai pakai yang lusuh-lusuh. Jadi zuhud. Musyammirina muthimatul wujuh. Mereka terlihat pucat. Karena apa? Saking banyaknya puasa. Kalau kita pucat karena nggak makan. Nggak makan bukan karena puasa, bukan dasar. Pada pemidikan Assalamualaikum. Itulah gambaran gambaran yang diberikan oleh Ibnu Abbas. Ya. Mereka pucat bukan dikarenakan apa Pak? Karena puasa. Semua badan hafalan dikarenakan saking banyaknya ibadah mereka. Fasallamtu alaihim. Ya, fasallamtu alaihim dan aku pun mengucapkan salam kepada mereka. Assalamualaikum. Faqalu mereka menjawab marhaban bika ya ibu Abbas. Maka datang ibu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sudah mereka kenal. Ya. Seorang sahabat yang sangat terkenal di kalangan kaum muslimin. Marhaban bika Ibnu Abbas. Wa ma ani alaika. Pakai apa mereka kan keyakinannya kalau pakaian itu kan nggak boleh rapi-rapi kali. Pakaian lusuh. Sepupu Rasulullah, seorang alim di kalangan ulama kaum muslimin datang. Yang pertama sekali yang mereka lakukan deh, baju apa ini? Sama kan sekarang itu para pemuda yang semangat, begitu melihat orang melakukan bidah, kebidahan, eh, bidah ini, ah gitu, ini, ini. <laughs> Bukannya gimana kabarnya, kan begitu. Di mana tinggalnya enggak? Boy, si boy. Iya, kadang-kadang orang tua tak Pak, maaf Pak, ini bid'ah Pak. Bapak tahu bid'ah itu lalat. Datang ke apa namanya protes. Bukannya kenalan dulu, bukan jadi ingatkan dulu, adanya pendekatan dulu, enggak langsung panis. Untung untuk Pak, Bapak kafir ya. jadi kotor kafir jadinya. Orang yang kafir ini yang Allah ya, modelnya salah seperti ini. Berkata, selamat saya ini berapa nih? Apa ini pakaian seperti ini? Langsung apa? Mengkoreksi. Kan harusnya udah makan belum kan mau dimakan ini kan? Gimana datang dari Kufa udah makan apa belum kan begitu? Ini enggak, makanya mereka itu nggak berakhlak. Kaum ini nggak berakhlak mirip seperti ini. Makanya antum juga jangan seperti orang kawari mau berdakwah, jangan begitu baru kenal bid'ah, kafir, jangan eh, macam-macam. Kalau kafir jarang, tapi kalau bid'ah dia sering. Ya bid'ah sering. Kutu atau nani atau ibu minni Waqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsana ma yakunu fi pemikiran mereka tidak menurut pemahaman para sahabat. Uballiukum ma yaqul wa uballighuhum ma taqul. Aku akan sampaikan apa yang mereka katakan kepada kalian dan akan aku sampaikan apa yang kalian katakan kepada mereka. Apa masalahnya? Itulah kira-kira. atau ta'ifatu minhum la tuqatimu Quraisy. Bagian mereka mengatakan, "Jangan kalian debat ke orang Quraisy, rusak awas nanti." Begitu. Kan ada sebagian, bauta Gak usah begitu-begitu. Tinggalkan saja. Jangan kalian dekat mereka, orang Quraisy. Fa'in Allah Azza wa Jalla yakul, karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, Balhum khawmul qasimun. Sesungguhnya mereka tuh orang-orang yang suka mendebat. Coba, ambil juga zahir ayat. Memang ayat ini turun pada orang Quraisy. Ya, orang Quraisy, orang kafir Quraisy. Tapi ketika Ibnu Abbas datang yang juga termasuk orang Quraisy, mereka ambil ayat ini. Balhum khawmul qasimun Bahkan mereka adalah orang-orang yang tukang debat. Coba. Kan ngambil zohirnya saja. Ya. Ngambil zohirnya saja. Kemudian. Pantahalina minhum. Dan uh, salah seorang mereka, di antara mereka, ada yang mau berbicara denganku. Sekitar dua, tiga, atau beberapa orang lainnya. Fakultuhatu. Nah, Coba, apa yang kalian permasalahkan dari mereka? Dari Ali bin Abi Thalib dan sahabat yang lainnya. Kata mereka, salah satu ada tiga hal yang kami debatkan dari mereka sehingga kami apa namanya kami menyingkir dari ketaatan mereka, menyingkir dari mereka. Kata Ibn Abbas, coba sebutkan. Di antaranya, ya tidak usah saya bacakan Arabnya ya karena waktu kita terlalu apa? Apa coba sebutkan Kata mereka sungguhnya dia Ali bin Abi Thalib telah menyerahkan keputusan hukum dengan satu dengan manusia. Telah menyerahkan hukum dengan manusia. Karena waktu itu Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan terjadi pergolakan. Lantas dimusyawarahkan dengan Abu Musa al-Asy'ari sebagai putusan Ali bin Abi Thalib dan Amr bin Auf dari utusan Muawiyah dan ini tidak disukai oleh orang-orang Khawarij. Kenapa? Berarti telah menyerahkan hukum dengan orang. Sementara Allah mengatakan ini hukmu illa lillah. Semuanya hukum itu hanya milik Allah, ya. Kembali pakai zahir. Nah, pakai dalil kan? Kita pakai dalil. Atau kalau jumpa mereka yang nggak sempat ditembak, tanya, pakai dalil mereka. Kemudian, kultu wahidah. Kata kata Ibnu nafas ya, ini satu, satu. Coba yang lain. Yang kedua, kata mereka, mereka telah memerangi sebuah pasukan, maksudnya pasukan Aisyah radhiyallahu anha pada perang Yaman. Mereka telah memerangi, namun mereka tidak merak mengambil harta rampasannya dan tidak mengambil tawanannya sebagai hamba, hamba sahaya. Ya seharusnya kalau memerangi adalah uh, boleh yang yang tawanan dijadikan hamba dan wanita-wanitanya jadikan hamba sahaya dan hartanya menjadi antara antara pasan perang. Namun dia tidak. Hukum apa ini? Nah, begitu. Hukum apa ini namanya? Dua. Ada kami menambah dua. Tambah satu lagi. Kata mereka, sesungguhnya dia telah menghapus namanya sebagai Amir Mukminin. Karena dalam satu satu event Ali bin Abi Thalib tidak menyebutkan Amir Mukminin. Amirnya orang-orang mukmin. Kalau dia hapus statusnya Amir Mukminin berarti Amir kafir. Kalau dia nggak Amir Mukminin berarti Amir kufar, Amirnya orang kafir. Kafir lagi. Kenapa dia hapus? Nah, demikian. Dah, tiga, oke. Okay. Dari Ibn Abbas. Oke itu dari saya. Yang dikira Ibn Abbas ada oke okay juga. Itu redaksi lafaz dari saya. Nah, kemudian Ibn Abbas menjawab satu persatu. Adapun masalah Ali bin Abi Thalib menyerahkan seseorang untuk mengambil keputusan, itu tidak hanya itu. Dalam Al-Quran juga ada. Contohnya, yaitu bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Kata Al-Maidah ayat 95 ya la taqtulu الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتل منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم يحوي wa عدل minkum wa orang beriman janganlah engkau membunuh binatang buruan sementara kamu sedang ihram barang siapa yang membunuh binatang buruan di antara kalian dengan sengaja maka ya hendaklah dia ganti hendaklah dia memberi membayar denda seperti binatang yang telah dia bunuh. Jadi membayar uang. Di mana ketetapan itu ditetapkan oleh orang yang adil di antara kalian. Berarti harga dari binatang yang di, dibunuh ditetapkan oleh siapa? Seorang hakim yang adil. Ini kan berarti menyerahkan harga daripada uh, daripada bentuk no, agamil daripada binatang yang diburu itu adalah pada seorang kalau katanya 3000 3000. Kalau dikatakan sekian ya sekian. Dia mau kambing misalnya. Kemudian ditetapkan, oh kamu harus mengganti habis setengah. Kan tidak harus juga setengah. Di tempat lain, kalau ada hakim yang lain, mungkin dia katakan sekarang. Ini menunjukkan bahwasanya menyerahkan kepada kepada seseorang hukum penetapan hak penetapan masalah itu akan Ibnu mana yang lebih layak memberikan keputusan dikarenakan ada dua yang berperang sampai pertumpahan darah ataukah masalah-masalah kelinci berapa harganya kalau masalah kelinci itu diberikan apa namanya ketetapan atau keputusan kepada seorang maka masalah darah itu lebih aula lebih utama lagi masa kelinci itu dibolehkan masalah orang tidak bolehkan nah demikian Kemudian mereka bikin Allah iyyakum. Itu satu dalilnya. Dan juga masalah antara suami dan istri. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalau ada istri yang durhaka, pertama apa? Hati-hati. Kedua, caranya yang ketiga, pukul. Tapi pukul bukan pukul panas tulang. Boleh dipukul fadribuhunna. Fa'iduhunna wajuruhunna fil ribu wadribuhunna. Nasihati dia, Eh, kemudian kita ranjang kemudian pukul pukulnya dorbun garmu brahid bukan pukul pakai balok dua tiga tiga empat enggak pukul yang tidak menimbulkan bekas kemudian kalau nggak bisa juga fab'atu hakam min ali, wa hakam min aliha, ambil hakim dari karangan dari perempuan dan karangan perempuan mereka selesaikan ini kan menyerahkan hukum kepada seorang hakim Mana yang lebih utama? Menentukan permasalahan yang berkaitan dengan darah atau masalah wanita. Tentu ini lebih lebih utama. Gimana sekarang? perangi adalah Aisyah radhiyallahu anha tapi kamu Rasulullah yang ada perjanjian ini sallallahu alaihi wasallam. Demikian para hafidin wa jalla. Kalau kita lihat bagaimana Khawarij itu hanya mengambil tekstualnya saja, dipahami menurut dengan sesuai dengan selera mereka. Nah, demikian. Jadi kisah yang cukup panjang tadi mereka menyebutkan beberapa dalil bahwa qaumul khasimun, kemudian ini hukmu illa lillah dan kisah-kisah yang lainnya disebutkan berkaitan dengan dengan tekstualnya saja. Inilah yang banyak dipahami oleh para para irhabi salah dalam memahami Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu para ikhwatiddin Allah ya berkaitan dengan uh, kekurangan personnya. Ada juga berkaitan dengan lingkungan. Contohnya, para ikhwatiddin Allah ya yang diriwayatkan dari Yazid bin Suhaib. Apa kata Yazid bin Suhaib? Kuntukat syarafani ra'yu min ra'i khawarij dengan pendapatnya orang-orang awal. Dan waktu itu aku masih sangat muda, walaupun tujuan sahabat. Aku waktu masih muda. Ya banyak juga yang seperti ini yang uh, apa namanya yang terlibat perkara ini orang-orang masih muda, yang tua-tua nggak ada. Coba perhatikan yang terlibat, yang uh, yang ditempelkan, yang ditempel gambar mereka wanted itu di bandara-bandara, di solen-solen umum, rata-rata kan anak muda. Apa ada yang sudah tuh gitu Gak ada kan? Anak-anak muda rata-rata. Waktu itu aku masih pemuda. Ya anak muda itu kan senang dengan yang yang panas-panas seperti itu. Kafir! Tidak! Kan begitu. nah, Rasanya mantap gitu. Kalau bisa kalau setiap perayaan, kalau bisa nggak ada takil. ustadz, kafir apa mumin? Kafir! Nggak ada perinci-perincian. Dan orang-orang awam ini senang dia dengan yang yang pas-pas seperti itu nanti berinci begini-begini pening dia, maunya kesimpulannya aja. kan begitu. Pas kalau ini nggak mau seperti itu. boleh ini mana dalilnya, mana rinciannya. Tapi orang awam maunya kesimpulannya, aja Udah usah kafir atau enggak? Halal apa enggak? Kan gitu kepinginnya. <laughs> Tapi kalau ini nggak demikian. Maka kami pun pergi haji. Ya, kami pun pergi haji dan ternyata ketika kami sampai Madinah ketemu dengan Jabir bin Abdullah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di mana waktu itu Jabir bin Abdullah menceritakan tentang masyarakat Jahannamiyun siapa masyarakat Jahannamiyun yaitu mereka yang masuk neraka kemudian masuk surga dibakar di neraka kemudian masuk surga ya yang telah masuk neraka kemudian mereka dikeluarkan dari neraka dan mandi di Nahrul Haya sehingga mereka apa namanya uh, hilang semua gosong-gosongnya. Tapi tetap mereka dinamakan oleh penduduk surga al-jahannamiyun, mantan penduduk jahanam. Mantan penduduk neraka, al-jahannamiyun. Apa nggak marah? Marah nggak mereka? Nggak marah. Nggak ada marah-marah di surga. Iya, memang kita mantan gimana? mantan gimana? Kemudian orang khawarij kan tidak ada yang namanya tidak ada yang namanya masuk surga kemudian masuk masuk neraka kemudian masuk surga. Tidak ada bagi mereka. Dosa besar kafir kekal selama-lamanya di neraka. Membunuh kafir kekal selama-lamanya di neraka. Apalagi berhukum dengan hukum kafir kekal selama-lamanya di neraka. Tidak ada yang namanya masuk surga masuk neraka kemudian masuk surga. Tidak ada. Yang sudah masuk neraka tidak akan keluar. Makanya ketika Jabir menceritakan hadis Rasulullah ini, saya rasa, ada pula seperti itu setahu dia kalau sudah masuk neraka nggak keluar keluar lagi. Lantas dia berkata, pakai dalil. Ya sahib Rasulullah, Rasulullah wahai sahabat Rasulullah, bukan Allah pernah mengatakan Innaka innaka man tudkhilin nar faqad ahsaita. Sungguhnya Allah kalau engkau telah memasukkan seorang neraka, sungguhnya engkau telah hinakan dia. Kemudian, ulama aradu ayyakhruju minha wa fiha. Setiap kali penduduk neraka itu mau keluar dari neraka, dikembalikan lagi ke neraka. Zahir ayatnya, tidak akan ada yang keluar dari neraka setelah mereka masuk neraka kan itu. Sudah dihinakan oleh Allah. Kemudian dikeluarkan, berarti kan dimuliakan lagi. Dikeluarkan dari neraka. Tapi Quran mengatakan setiap keluar mereka masukkan lagi. Dia masukkan lagi. Ini bagaimana? Kemudian Kemudian Ya Abdullah bin Jabir bin Abdullah mengatakan, tidak engkau membaca Quran?" Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Muhammad itu makam maqam mahmudah. Wa min al-laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyaba asa rabbuka maqam mahmudah. Maqam mahmudah itu tempat yang tertinggi bagi makhluk. Udah? Tempat yang tinggi itu adalah yang memberi akan memberi syafaat. Oh, begitu ada dalilnya. Ya. Kita lihat bagaimana cara berpikir cara berpikir. Jadi uh, Yazid bin Suhaib al Fakir ini mereka bersama rombongan bertemu dengan Abdullah bin Jabir. Lantas para Hafidin ajallahu iyyakum Jabir bin Abdullah menceritakan tentang uh, apa namanya sirat titian yang ada di atas neraka. Lantas anna Kauman uh, eh, faraja'na maka kami pun pulang. wakulna Atarona hada syekh yasib ala Nabi sallam. Kemudian Nabi berbincang di antara kami. Menurut kalian, apakah mungkin sahabat Allah ini berdusta? tidak. Maka semua rombongan tersebut, ya, rombongan tersebut melepas pemirin yang sesat itu. Tobat, kecuali dua dan tiga orang. Nah demikian. Kembali masalahnya karena lingkungan. Suhaib Ya bin Sabit ini terkenal, sahabat terkenal, apa namanya tabiin yang terkenal, terkenal sekali. Nah demikian para ikhwafidin azallahu iyyakum. Dikarenakan apa? Dia tertarik dengan lingkungannya ada pemikiran seperti itu para ikhwafidin azallahu iyyakum. Kemudian ada juga dikarenakan pengaruh. Yang ketiga tadi pengaruh apa? Propaganda. Terkadang orang-orang kufar ini sengaja mereka memprovokasi ketika kelihatan kemudian dibabat. Demikian politik politik. Para hafidin ada Allah iya Kita nggak tahu seperti usaha Abdul Awal-awalnya ketika Afghanistan berperang bertempur melawan Soviet, Usama bin Laden dibantu oleh Amerika. Kok ujung-ujungnya bisa melawan Amerika? Ujung-ujungnya nggak tahu tak kemana rimbanya. Kalau dia seandainya dia mati, tentu tahu kita di mana kuburannya. Kalau dia hidup, tentu kita tahu di mana rimbanya. ya kan? Ini mati enggak, kuburan mati enggak, hidup enggak, di mana dia? Demikian para Azza wa iyakum. Kita hanya mengkhawatirkan propaganda-propaganda seperti itu. Kemudian para Azza wa iyakum. Iya, masih ada waktu. Nah, kemudian biasanya dan pada umumnya dan boleh kita katakan hampir seluruhnya gerakan-gerakan irhabi, ya, gerakan-gerakan irhabi terorisme ini mengatasnamakan jihad syubhat. Nah, nah, tentu kita harus tahu apa syubhat-syubhat mereka dan kita harus tahu apa syarat-syarat jihad. Oke, kita sebutkan secara global syarat-syarat yang berkaitan dengan masalah jihad. Pertama para hafidin azinallahu wa iyyakum mengenai jihad yang disyariatkan apa syarat-syaratnya? Salah satunya itu ikhlas. Pertama ikhlas. Jihad yang disyariatkan ini berkaitan dengan jihadnya ya. Nanti ada berkaitan dengan jihadnya, berkaitan dengan orangnya, juga berkaitan dengan teknis jihadnya. Itu seluruhnya harus harus sesuai dengan Quran dan Sunnah. Yang pertama mengenai syarat jihad yang disyariatkan, pertama harus ikhlas. Karena memang untuk berjihad niatnya adalah litakunu kalimatullah litakuna kalimatullah yang mulia untuk meninggikan kalimat Allah untuk menegakkan kalimat tauhid bukan dikarenakan dendam bukan dikarenakan pembelaan bukan dikarenakan mempertahankan negara enggak ya bukan dikarenakan pembelaan negara tidak tapi untuk meninggikan kalimat Allah adapun kalau negaranya diserang itu juga dikatakan jihad namun ini dikatakan jihad adzifa, jihad membela tapi inti daripada jihad yaitu untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena itu. Yang kedua, yaitu kudrah. Ada kekuatan, punya modal kuat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan merupakan landasan agama yaitu fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kamu semampu kalian, tidak boleh dipaksakan kali Allah nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang kecuali dengan kemampuannya, termasuk masalah jihad para fakir Allah yakum. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah yang 60, wahai 'idul masatatu min minggu Dan persiapkan ya, persiapkan kekuatan kalian semampu kalian, semampu kalian wa khair dan kuda-kuda turhibu Nabihi. adu Allah Aku, yang dapat membuat musuh kalian dan musuh Allah itu takut kata-kata mas itu menunjukkan bahwasanya kekuatan karena dengan kekuatan itu bisa membuat orang-orang kafir takut antum mau melawan orang kafir mereka pakai tank, pakai pesawat tempur, pakai kapal induk, ya, pakai helikopter Tomahawk dan seterusnya. Sementara antum pakai bambu runcing ketapel. Yang penting kita jihad. Bisa belilah, serbu, pakai ketapel. Kalau seperti itu, nggak membuat musuh Allah takut. Kenapa? Tujuannya turhibu nabihi. Allah menyebutkan, Persiapkan kekuatan kalian dan kuda-kuda kalian agar dapat menakutkan musuh-musuh Allah dan musuh kalian. Kalau nggak takut, dengarkan senjatanya bambu runcing. Ya karena kan senjata klasik orang Indonesia bambu runcing. Apa iya dulu? Kalau-kalau enggak modal bambu runcing aja. Modal awalnya iya para ikhwan bukan berarti dapat dapat senjata uang bambu runcing cukup berkah. Mana ada itu? model awalnya ya sudah dapat senjata. Jadi timbul bukan berarti perangnya terus semua pakai bambu runcing sampai datang Belanda ke Indonesia setelah Indonesia merdeka pakai bambu runcing juga enggak. Demikian. Pakai senjata mereka bikin. Ya, jadi kekuatan. Ya. Fa'ayyu maquwa yang muslimin la yuhibuha yang aduwa wala yang tapi kuat syarat Kekuatan yang ada di kalangan kaum muslimin yang dimiliki oleh kaum muslimin yang tidak membuat takut musuh-musuh mereka berarti tidak dikatakan kekuatan secara syar'i atau dianggap tidak punya kekuatan. Kalau nggak punya kekuatan berarti jihad tidak ada. Jihad belum disyariatkan. Ya, sekali lagi jihad belum disyariatkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 3 Al-ana qasamallahu ankum wa alima anna fikum du'afa. Sekarang Allah meringankan kalian dan menge dan mengetahui bahwasanya kalian itu lemah sekarang. Iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Kalau kalian punya 100, nah, itu dapat mengalahkan 200. Ngitung 100 bisa mengalahkan 200. Karena sebelumnya satu orang bisa mengalahkan sepuluh. Tapi Allah menurunkan kekuatan tersebut, batasan kekuatan satu banding dua. Seratus bisa mengalahkan dua ratus. Berarti kalau dia ada lima orang atau enam belas orang, dua puluh orang yang dilawannya tentara tiga ratus orang, kira-kira jihad syariah enggak ini? Enggak. Karena sahabat saja disebutkan satu banding dua. Begitu cara bertempurnya. Allah sekarang telah menurunkan perbandingan tersebut. Dan Allah tahu kalian itu sedang dalam keadaan lemah. Apabila ada 200 bisa mengalahkan. Apabila ada 100 bisa mengalahkan 200. Jadi perbandingannya satu banding dua. Kalau seandainya tidak demikian, berarti tidak disyariatkan untuk berjihad. Kemudian, yang ketiga, Jangan sampai jihad itu akan ya akan menimbulkan dampak negatif yang lebih buruk. Jadi boleh kan Pada kafirin adallahiyakum jihad itu digunakan melawan orang-orang kafir itu untuk meninggikan kalimat Allah. Tapi kalau seandainya malah menimbulkan perkara yang lebih buruk, kaum muslimin menyerang orang kafir, terbunuhlah satu orang Lantas mereka mengekspansi ke kalangan kaum muslimin sampai penduduk-penduduk ribuan dibunuh, dibantai. Ini bukan jihad namanya. Jihad yang seperti ini disyariatkan. Sebagaimana terjadi di di Palestine Satu orang, orang Israel dibunuh. Kemudian satu kampung dibunuh mereka. Itu kan alasan sebenarnya. Orang-orang Yahudi itu sangat dendam, sangat dendam dengan kaum muslimin. Jadi cari-cari alasan. Istilahnya awal Begitu disinggol dikit, maka dia pun bunuh. Tuh, kenapa kamu bunuh? kamu saya disinggolnya gitu lah kira-kira. Jadi cari alasan. Karena dunia itu kan terus mencoreti Ketika mereka diserang pakai satu roket, mereka akan menyerang ribuan roket. Dengan ribuan roket, ada alasan. Kalau seperti itu Behafitin, maka tidak di, dibolehkan. Tidak dibolehkan. Itu tidak jihad cari. Itu kalau kita melawan orang kafir, jelas kafirnya. Ya, bukan orang-orang kafir yang ada di sekitar kita. Mungkin antum masih ingat pemboman Candi Borobudur. Tahun berapa itu? Dulu, lama tahun apa dua Candi Borobudur satu dupa aja itu, apa namanya yang Ah, stupa, satu stupa dibom. Begitu stupa di dibom satu atau dua yang udah berdatangan miliaran rupiah untuk memperbaiki Candi Borobudur dan kaum muslimin yang ada di sekitar Candi Borobudur itu diungsikan. Jadilah Candi Borobudur lebih elok dan lebih indah puluhan kali lipat dibandingkan sebelum dibuka. Coba. Apa jadinya? Kaum muslimin tuh nggak boleh dekat-dekat Candi Borobudur. Kenapa? Jadi punya alasan, jangan-jangan mereka dikebuk. Tuh. Coba dibiarkan kan jelek dia. Ini udah ada biaya renovasi, ada biaya macam-macam. Biaya perawatan, dunia yang melihat. Apalagi waktu itu Candi Borobudur merupakan salah satu tujuh keajaiban dunia. Dunia mensolatinya para hafidin. Gara-gara satu orang yang salah kaprah ini tujuannya malah uh, membuat Borobudur itu semakin semakin terkenal pada tempat kemaksiatan yang tiada tara yaitu mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kaum muslimin banyak berbondong-bondong ke Pulau Mundur untuk melihat dia. Apa namanya? Uh, berfoto-foto di samping stupa. Terat. Padahal itu yang di apa namanya disembah-sembah orang untuk jadikan mutu bagi Allah. Itu aja jadinya kenapa? Karena indah-indah. Ada taman-taman di sekelilingnya. Nah, itu gara-gara satu orang tadi. Kemudian para kafirin azanallahu itu. Syarat yang ketiga yang keempat yaitu harus dengan izin izin waliul amr, ibin penguasa, ibin seorang hakim. Ya, harus izin seorang hakim para ekofidin nanti Allah iyyakum. Ah, para ekofidin, rahimani Allah wa iyyakum. Imam al tahawi mengatakan Abu Ja'far al tahawi wal hajj wal jihad madiyani ma'ul amri al muslimin Barhum wa badihum ila yaumil qiyamah. Haji, jihad harus dilaksanakan bersama walil amri, kaum muslimin, penguasa kaum muslimin. Baik penguasa itu penguasa yang zalim maupun penguasa yang bagus, yang soleh. Sampai hari kiamat. Ibu Ahmad mengatakan, Al-Ghurdu Ma'atin ma'al umara. Perang itu, jihad itu harus bersama hakim, penguasa. Ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat. Al-Badu al-Fajiru la yutraku. Baik penguasa itu zolim maupun penguasa itu yang soleh. Dan banyak lagi perkataan para para ulama-ulama yang terkenal. Yang intinya seluruh ulama itu menyebutkan bahwasanya salah satu prinsip ahli sunnah jamaah berjihad harus bersama waliul amr, harus bersama penguasa. Mereka mempunyai kekuasaan, mereka yang memiliki wilayah, yang memiliki rakyat itu yang dikatakan waliul amr. Tapi kalau apakah seperti Indonesia saat ini bisa dikatakan termasuk waliul amr? Para kafirin ajallahu iya, pada awalnya memang kaum muslimin dipimpin oleh satu orang khalifah yang memimpin. Namun setelah terjadi perpecahan, ya masing-masing punya negeri sendiri-sendiri, maka sebagaimana yang dikatakan oleh uh, Imam Ashokani uh, eh, dan imam-imam yang lainnya bahwasanya kalau sudah demikian maka masing-masing rakyatnya harus taat dengan pemimpin mereka masing-masing. Ya. Saya soleh, Fauzan bin Fauzan, ini saya singkat saja, pernah ditanya. Sekarang ini ada orang-orang yang berfatwa wajib jihad. Mereka katakan bahwasanya Jihad itu sekarang tidak wajib bersama imam dan tidak perlu pakai apa namanya bendera. Harus di bawah pimpinan siapa? Karena mereka alasan mereka karena sekarang tidak ada kalimat. Bagaimana pendapat Anda? Kata Syekh Soleh Fauzan, ada rohil khawarij." Ini ada pemikir orang khawarij. Apa sunnah Bayakulur ya, la budda min rayatin wa la imam. Adapun ahli sunnah mengatakan bahwasanya harus kena ada pancinya di bawah panci siapa dan harus bersama imam, bersama penguasa. Ada kan hadir muslimin min ahli Rasulullah inilah merupakan ya manhajnya kaum muslimin sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladhi yu'ti annahu la imama wa la Sementara yang berfatwa bahwa sekarang itu enggak perlu pakai imam dan tidak perlu pakai panji. Fakullu yattabi'u hawa itu mereka adalah mengikuti hawa nafsu mereka ada ra'yul khawarij ini adalah pendapat orang khawarij jadi terorisme yang terjadi di Indonesia yang terjadi di negara kita ini itu adalah pemik dasar pemikiran orang-orang khawarij para ikhwatin Allah ya itu berkait jihadnya kemudian masa tanya jawab agak kita sempit ya supaya tema kita ini tuntas seharusnya mulai jam 9 tadi tapi karena jemputannya kurang lambat. Kemudian para hadirin radhiyallahu iyyakum yang berkaitan dengan orangnya. Adapun misalnya jihad yang sudah memenuhi syarat tadi, tapi orangnya bagaimana? Siapa yang diwajibkan? Adapun yang berkaitan dengan orangnya para ikhwatiddin, azan ya Allah wa iyyakum. Uh, pertama, syarat orangnya syarat orangnya ada sembilan. Ada sembilan. Yang pertama itu, Yang infak nggak boleh ikut jihad. Yang nggak infak nggak boleh ikut jihad. Yang kedua berakal. Yang ketiga balik. Ini berkaitan dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat rukyal kalam anis salasa. Bahwasanya pena itu diangkat dari tiga hal, anin naik, atau yang orang yang tidur sampai dia bangun. Manis sobi hatta yahtarim. Anak-anak sampai dia balik. Berarti hukum berkaitan dengan yang sudah balir. Wa majnun hatta Yang gila sampai dia berakal. Ini berkaitan dengan yang ber, berakal. Jadi Islam balik berakal. Yang keempat, al-hurriyah. Merdeka. Hamba saya tidak wajib perang. Mengapa? Para kafirin asyallahu iyyakum. Karena hamba sahaya itu dia tidak memiliki apa-apa. Ya. Hamba sahaya tidak memiliki apa-apa. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-Fatah ayat 17 ليس على الأعمى حرج al على المريض حرج al- على على ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض harajun. ya apa bukan itu dalilnya dalilnya Al-hurriyah yaitu laisa 'ala du'afa wala 'ala al-marda. Tidaklah bagi orang-orang tidak ada bagi orang-orang yang lemah dan yang sakit wala 'ala al-ladina la nama yang fitu harajun. Dan juga tidak wajib atas orang-orang yang tidak punya nafkah untuk perang. Dan hamba tidak punya nafkah. Dia saja milik tuannya. Konon lagi dia punya harta. Kemudian laki-laki perempuan tidak wajib jihad kalau Sekali lagi, kalau ada jihad syari yang telah terpenuhi lima syarat yang kita sebutkan tadi, ya, kan wajib dirinya, wajib pada siapa yang kita sebutkan? Laki-laki yang kelima. Di mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam dari Aisyah, "Ista'adzan tu nafsa fil jihad." Aku minta izin kepada Rasulullah untuk pergi jihad. Allah jihad, pun hajj Jihad kalian kata Rasulullah haji. Ya, jihad kalian kata Rasulullah haji. Jadi wanita tidak wajib jihad. lalu mereka mau ikut untuk apa namanya membantu yang sakit, gak ada masalah. Tapi jihad yang dimaksud adalah angkat senjata. Kemudian para hafidin azallahiyakum. Yang keenam, tidak sakit. Nah, ini ayat yang kita sebutkan tadi yaitu Al-Fatah ayat eh, uh, 17 sementara mengenai hamba tadi yaitu surat taubah ayat 61 mengenai yang merdeka atau ayat 21 ayat uh, ke Al-Qadar ayat 17 ini mengatakan lain alal ama kharajun orang yang buta nggak nggak wajib jihad dan juga wala alal araji harajun yang pincang juga nggak wajib jihad wala alal marid harajun dan yang sakit juga tidak wajib jihad kemudian para hafidin wujubun nafkah yang ketujuh harus punya nafkah nafkah jihad. Jadi dalam Islam nafkah jihad itu ditanggung sendiri. Ya, dan dalilnya atau bah ayat 91 yang telah kita bacakan pada syarat yang keempat tadi. atau bah ayat 91. Kemudian para yang hafidin yang toyikum yang keberapa lagi? Kenapa? izin orang tua. Ya, izin orang tua. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, ini uridul jihad, ya Rasulullah aku ingin ikut jihad. Kala, kata beliau, ahayun warga, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Kala, kata laki-laki, nah, hidup ya Rasulullah. Kala, tapi ima jadi kamu harus menjihati keduanya, artinya berbakti kepada keduanya. Dalam lafaz yang lain disebutkan, apakah mereka berdua mengizinkan? Enggak Rasulullah. Maka kamu pulang, minta izin kepada mereka. Coba kita lihat orang-orang yang dikejar-kejar oleh Densus. Pada umumnya ketika ditanya keluarganya, ibu kenal nggak ini kenal, bapak kenal, di mana dia sekarang? Sudah lama dia tidak berkomunikasi. Pada umumnya kan begitu, ya. Iya, terakhir dia berkomunikasi sudah enam bulan yang lalu setelah itu kami nggak tahu di mana dia tiba-tiba sudah ditembak mana izin orang tua apa orang tua dianggap lalu lalu begitu saja tidak punya posisi untuk dirinya wajib untuk izin orang tua ya wajib untuk izin orang tua Bagian ulama juga mengambil hadis ini sebagai dalil kalau kita mau musafir minta izinlah pada orang tua jihad saja pakai izin apalagi musafir jihad yang wajib itu izin dulu apalagi sekedar musafir sebagai minta doa restu mentang-mentang itu sudah punya anak punya istri kemudian punya mobil sendiri kalau pergi-pergi aja teleponlah ma, pak ini hari ini kami mau ke Medan doa restunya ya pak ya itu adabnya pada orang tua yang keberapa lagi sembilan yang sederhana itu nggak punya hutang jangan banyak hutang tiba-tiba mau jihad itu mau lari dari dari hutang namanya Utangnya kan banyak. Cara lari dari utang dia mau jihad, nggak boleh. Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ara'aitu, ara'aita in qutiltu fi sabilillah sabiran muhtasaban tukaffir anni khataya." Ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda jika aku terbunuh dalam jihad sabilillah? Sabar, mengharapkan pahala dari Allah. Apakah Allah akan menghapuskan dosaku? Oh lah, kata beliau, nah ya, dihargai kecuali hutang. Nah, hutang ada pun. <laughs> Eh, kecuali hutang. Pak Inna Jibril kalau didalik, karena Jibril mengatakan kepadaku itu. Jadi hutang para Yaakobin nggak bisa hapus, dosa bisa hutang nggak? Itulah berkaitan dengan orangnya. Sekarang para ini berkaitan dengan apanya? Berkaitan dengan masalah uh, orang kafirnya. Tadi masalah jihadnya syarat yang disari, kemudian orang yang berjihad, kemudian orang yang dijihad yang diperangi, nggak sembarangan orang. Yang pertama yaitu kafirnya bukan kafir zimmi. Kafir zimmi yaitu kafir yang hidup bersama kaum muslimin, di mana dia dibiarkan hidup dengan membayar jizyah Bagaimana kalau mereka nggak ada jizya? Syekh Abdul, Syekh Profesor Dr. Abdul Salam dalam kitabnya Jihad fil Islam, masalah mengambil pajak juga berkaitan dengan kemampuan. Kalau nggak sanggup, nggak mampu, maka tidak menjadi kewajiban. Jadi zimmi itu yang hidup bersama kaum muslimin yang lainnya. Seperti orang Cina, orang Kristen, dan seterusnya. Yang hidup bersama kita. Yang uh, dilindungi oleh pemerintah yang dikatakan tapi bimbing. Yang kedua kafir mu'ahad. Orang kafir yang ada yang perjanjian damai dengan kaum muslimin. Seperti uh, antara kaum muslimin dengan orang Amerika misalnya. Misalnya Amerika yang merupakan negara kafir, ada perjanjian gak saling memerangi, maka wajib tidak boleh di, diperangi. Bagaimana? Coba, ini contoh. Misalnya, Indonesia dan Afghanistan Dua-dua adalah negara Islam. Negara Muslim. Amerika kafir. Indonesia punya hubungan apa namanya liberal ah, bukan liberal ah? bilateral liberal bilateral karena kalau banyak yang mau bilateral bilateral dan Amerika memerangi Afgan sementara sama-sama negara Muslim Bagaimana sikap kita? Kita punya perjanjian damai dengan orang Amerika. Sementara yang diperangi orang Afgan. Afgan itu merupakan negara Islam sama-sama Muslim. Bagaimana? Maka kita sebagai seorang Muslim tidak boleh memerangi Amerika. Mengapa? Karena kita sudah punya perjanjian. Apa dalilnya? Nah, dalilnya para kafirin anti Allah di antaranya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala فإن استغفروكم في الدين فعليكم النصر kalau mereka meminta tolongan kepadamu dikarenakan agamamu, maka hendaklah kalian menolongnya. Jika ada qaumin bainakum kemudian bainahum kecuali jika ada perjanjian antara kalian dan orang kafir tersebut, yaitu surat Al-Anfal ayat 73. Kali, berarti kalau kita punya perjanjian orang kafir, orang kafir itu memerangi dan ini minta pertolongan kita, kita tidak bisa membantunya. Mengapa? Karena kita sudah punya perjanjian, ikatan perjanjian. Demikian. Demikian juga kisah uh, yang terjadi pada kisah Abu, ba Abu Basir. Di mana para ikhwatiddin Allah wa iyyakum kepada dia kalau salah satu isinya kalau ada orang Mekah yang ke Madinah harus dipulangkan. Kalau ada orang Madinah yang ke Mekah tidak perlu dipulangkan. Ya kan? Salah seorang sahabat yang bernama Abu Basir lari dari Mekah ke Madinah. Kemudian orang Mekah mengutus dua orang untuk mengambil kembali Basir dikembalikan ke Madinah. Rasulullah tidak bisa bilang apa-apa. Mengapa? Karena ada perjanjian kalau ada untuk Mekah yang ke Madinah boleh di harus dipulangi. Di tengah perjalanan Abu Bakar ini berkata kepada salah seorang di antara mereka, eh pedangmu itu bagus sekali ya. Kata orang kue sini orang Mekah, iya bagus. Ini ada berapa kali nempat orang ini? Bagus. Coba lihat, maksudnya bagus sekali. Mungkin orang kue sebelum juga dikasihkan coba lihat? Diambil, begitu diambil di tempat satu orang mati. Yang satu lari. Kemana larinya? Ke Mekah atau ke Madinah? Ke Madinah. Sambil berteriak, Ya Rasulullah, Sehingga kalau ini tidak ada satu kabilah Quraisy entah pun yang lewat kecuali mereka mereka perangi, mereka ambil hartanya. Akhirnya orang Quraisy ampun-ampun dengan dengan peristiwa seperti ini karena nggak aman. Kemudian mereka pergi kepada Rasulullah supaya membatalkan perjanjian ini. Nah, akhirnya pasukan Abu Jandal, Abu Bakir bergabung dengan Rasulullah di, di Rasulullah تو بجن سر suaka politik baik oleh pemerintah maupun individu. Misalnya kita perang dengan Amerika, ada kita punya hubungan dagang dengan seorang, dia boleh datang ke Indonesia walaupun ada hubungan التفسير Diberi diberi keamanan oleh pemerintah Indonesia. Bagaimana mungkin orang seperti ini di boleh dibunuh? Ini kita rekomendasi Allah yang dari dari sisi mana saja tidak ada tidak ada pembenaran dalam hari dari sisi manapun. Kemudian para hafidin, azanallahu iyyakum. Dari sisi apa lagi sekarang? Caranya. Nah, caranya yaitu dengan cara bom bunuh diri contohnya. Ya, bom bunuh diri. Para aja radhiyallahu ya Ah, mengenai bom bunuh diri Bagaimana hukumnya dalam Islam para ekafidin allah yakum? Islam telah menetapkan apa hukumnya. Dan kita lihat apa dalilnya, tentu mereka punya dalil. Bukan berarti mereka punya dalil. Dalil mereka yang pertama, ini buku aksi bunuh diri atau mati syahid. Yang ditulis oleh Nawaf Hayat Takruri. Orang Arab menulis. Artinya boleh bom bunuh diri. Di mana dia mengambil dalil yaitu bolehnya seorang kalau menyerang orang kafir ya, menyerang pasukan kafir. Karena di sini terjadi antara Palestina dengan orang Israel Yahudi jelas kafirnya. Bagaimana kalau menyerang mereka dengan melakukan bom bunuh diri? Bukan di Indonesia, yang nggak jelas tak mana yang dibunuh, entah siapa yang terkena, nggak ngerti. Ini berkaitan dengan orang Israel yang mereka bunuh dengan cara membom bunuh diri. Nah, dari mereka apa? Pertama yaitu dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah pada waktu perang Uhud terpisah dengan tujuh orang sahabatnya dari Ansor dan dua orang Quraisy. Ketika beliau dikepung oleh orang kafir, beliau bersabda, barang siapa yang menghalangi mereka, ia akan mendapatkan surga atau akan mendampingiku di surga. Seorang ansor maju, dia berperang hingga terbunuh. Kemudian orang orang kafir mendekati orang kaum lagi untuk berkata, barang siapa yang menghadap mereka, ia akan menghadap mendapatkan surga dan akan mendampingiku di surga kelak. Seorang ansor maju, dia berperang hingga dia pun terbunuh. Hal ini terjadi sampai ketujuh sahabat meninggal. Kemudian dia berkata, alangkah orang-orang ini menempatkan janjinya, telah menempati janjinya sahabat-sahabat kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Jadi ini dikatakan sebagai aksi memulai aksi pembunuh diri. Kemudian ketika perang Yamanah diriwayatkan oleh Al-Wafa e, kisahnya perang Yamanah ketika Bani Hanifah yang diserang yang diperangi memiliki benteng. Mereka nggak mau keluar dari benteng dan kaum muslimin nggak bisa menyerangnya. Salah seorang sahabat mengatakan lemparkan saya ke dalam benteng. Biar saya bukakan pintu. Maka dilemparkanlah para sahabat tersebut dan akhirnya dia pun dengan Ah, mempertahankan beliau memerang musuh dan hingga akhirnya dia bisa membuka membuka pintu. Inilah dijadikan tuh. Kalau kita dilemparkan ke tengah-tengah tentara, tentara musuh, itu kan masih koma namanya kata mereka. Tapi ini tidak dikatakan membunuh bunuh diri, tidak dikatakan bunuh diri. Nah, ini dikatakan kata mereka itu namanya aksi bunuh diri. Karena jelas-jelas dilemparkan ke tengah-tengah benteng musuh. Para hafizin Allah yakum mari kita kupas beberapa masalah ini dan termasuk juga mengambil dalil dari Ashabul Uqtud di mana sang raja nggak bisa membunuh anak pemuda itu kecuali setelah pemuda itu mengatakan kamu kumpulkan semua penduduk dan bunuh aku dengan anak panahku dan katakan Bismillah ya Allah Rabbi fulan katakan Bismillahi atas nama Tuhannya si fulan dan itulah dilakukan dan si fulan pun si fulan pun terbunuh akhirnya melihat Berarti kiranya yang mengatakan dirinya Tuhan gak bisa membunuh si anak laki-laki ini. Tapi yang membunuhnya adalah Tuhannya anak laki-laki ini. Berarti dia bukan raja. Maka masuk Islam langsung semua. Ini kan berarti bunuh diri karena dia dia yang mengajarkan bagaimana membunuhnya. Para yang dan Allah kemarin kita lihat. Apakah ini dalil? Ini bukan dalil. Mengapa? Karena hadis-hadis yang mereka tampilkan seluruhnya siapa yang membunuh dia membunuh dirinya sendiri atau musuh? Hah? Musuh yang membunuh. Sahabat yang membuka benteng yang membunuh. Sahabat itu siapa? Musuh. Atau musuh cara Raja. Tapi mereka pun membunuh di di hotel Marriott misalnya. Siapa membunuh dia? Dianya sendiri. Mereka pikir aja Allah yakum. Itu yang pertama. Yang kedua, Apakah mati syahid itu bisa kita menurut kehendak kita sendiri? Nah, ini dia. Apa yang antum ya. Dikit lagi. Karena biasa saya ini masalahnya. Oleh hafidin Allah iyyakum. Allah subhanahu semua kaum muslimin harus punya cita-cita syahid. Khalid bin Walid, cita-cita pertamanya mati syahid, tapi dia tewas, eh, dia meninggal di mana? Di tempat tidur. Kenapa nggak dibunuh aja dirinya supaya mati syahid? Enggak. Itu merupakan haknya Allah. Allah lah yang memilih kaum muslimin mana di antara mereka yang mati syahid. Jadi itu merupakan kehendak Allah. Orang yang mampu bunuh diri, kehendak siapa? Mereka yang kepingin mati syahid. Allah nggak pilih dia maka mereka bunuh diri mereka sendiri. Nah, tadi katanya wayat tak nanti begitu ada, yaitu surat Al Imran ayat 140. Al Imran ayat 140. Berarti kan wayat tak tidak musuh ada. Kemudian firman Allah yang lainnya surat At-Taubah ayat 111. Yuqatiluna fi sabilillah. Mereka berperang di jalan Allah saya ketulun. Mereka membunuh. Saya ketalun. Atau mereka dibunuh. Ada dua saja. Dalam pertempuran, jihad. Mereka membunuh atau mereka dibunuh. Nah, sekarang yang yang membunuh diri bunuh dirinya sendiri. Musuh nggak membunuh dia, kemudian dia membunuh musuh, tapi yang membunuh dirinya dirinya sendiri. Kemudian para hafidin radhiyallahu iyyakum banyak lagi dalil-dalil yang lain. Ya, banyak lagi dalil-dalil yang yang lain. Yang terakhir. Masih bisa terakhir, terakhir sedikit aja. Ini masalah-masalah kontemporer mengenai bolehkah seorang muslim minta visa pergi ke Amerika kemudian diledakkan di sana? Nah, bolehkah seorang muslim minta visa ke Amerika atau negara kafir lantas dia ledakkan di sana dengan alasan Ala innal harb al khidah. Sungguhnya perang itu adalah khidah. Khidah itu adalah kebohongan. Ini salah para ekonomi. Sesungguhnya perang itu adalah strategi, bukan pengkhianatan. Ya, bukan pengkhianatan. Allah Subhanahu wa taala firman dalam al ayat 27, "Ya lebih amanu, la taqunullaha wa rasulah." Janganlah kamu mengkhianati Allah Rasulnya wa amanatiku. amanatikum dan mengkhianati amanah kalian. Rasul nah, Al-Maidah satu yang lebih amanu, aufu bil uqud. Adalah kalian menunaikan janji kalian. Ketika seorang muslim meminta visa, itu kan izin masuk ke negara sebuah negara kafir. Itu kan artinya sudah ada perjanjian kita itu masuk tidak untuk membuat onar negara tersebut kalau seandainya kita masuk ke negara mereka, mereka tahu, Pak, ah, saya minta izin ke negara Bapak, mau ngapain? Saya mau bunuh. Mana kira-kira? Mana boleh, mana mau dia? Sedang kita pergi ke Malaysia saja tidak punya uang cukup untuk uang tunjuk. Apa katanya? Eh, mau mau mau usaha aja. Memberantas kerajaan katanya, nggak punya uang datang ke Malaysia. Demikian mereka miskin. Ya, kita dikasih visa itu artinya kita diberi izin dan amanah dan buat kacau di sana itu artinya. Ketika kita masuk ternyata kita buat kacau, itu artinya kita telah mengkhianati amanah harap umumnya Makanya tidak ada pernah terjadi di kalangan kaum muslimin celup-celup masuk pura-pura kemudian buat kacau di tengah di tengah penduduk. Pernah? Tak pernah sekali itu sejarahnya yang ada ya, sama-sama perang tahu kan begitu itu namanya jihad kita itu kan menghadapi tentara perang bukan pura-pura masuk kemudian yang dibunuh jadi bom nanti pasti fasilitas umum akhirnya yang tidak sebagai tentara itu perang pun terbunuh demikian kan hadirin dan jadi jelaslah apa yang terjadi di Indonesia dari sisi manapun tidak bisa dibenarkan pertama dari orangnya kemudian dari pihaknya, dari teknis siarnya, semuanya tidak ada yang bisa diandalkan dari sisi syar'i para ekafidin Rasulullah Jacob. Saya kira cukuplah kajian kita pada siang hari ini. Ya, sedikit banyaknya sudah menjawab apa yang terjadi di kalangan kita, yang fenomena terjadi di negara kita ini. Yang seluruh mereka mengatasnamakan jihad. Dan itu semua para ekafidin tidak ada dasarnya sama sekali dari dari Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku qauli hada wa sallallahu alaihi wasallam. lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Sudah jam 12.05. Bagaimana? Kita lama kali mulainya. Ya, silakan bertanya buat tiga orang menunggu menunggu zuhur. Satu tiga orang. Ada pertanyaan? Halo, Rofi ada pertanyaan? Tidak ada Ustaz. Tidak ada? Tidak ada. Tadi, tadi sempat mati ya? Iya Ustaz, jaringannya Ustaz. Oh, lama mati ya tadi? Tidak Ustaz, sebentar. Hmm. Eh, iya, Kajian ini di online kan ngaji dan melalui internet. Jadi saya ke Hafidia dari Hafidia ke internet. Jadi mengikuti bukan hanya di sini, jadi di Indonesia semua. Ya, silakan. Ngantuk nggak tadi, Pak? Oh iya, memang bahan kita cepat gitu. Nah. nah, tadi penjelasannya, pada awalnya kan kaum muslimin dipimpin oleh satu orang. ya. Kemudian sekarang ini kata Imam Syafi'i, jadi akhirnya kaum muslimin itu punya negara masing-masing. Hmm, maka rakyatnya wajib mentaati pimpinan negara mereka masing-masing. Itu maksudnya. Oh enggak, itu enggak masuk. Enggak masuk. Itu imam. Ah, itu imam-imam jamaah tidak termasuk yang ditaati. Ya, tidak termasuk yang ditaati. Nanti kalau imam-imam itu termasukkan dikatakan imam dan imam syari, berarti imam sholat juga. Ya, berapa imam sholat? Dan nanti masing-masing imam, ya, nanti masing-masing imam akan mengatakan dia yang terbaik. Mana ada orang jamaah tablik mengatakan imam kami kurang baik, imam mereka yang baik. Orang Ahmadiyah mengatakan adalah ikut jamaah tablik saja karena imam mereka baik. Nanti yang yang jamaah yang pirang-pirang di foto sana, yang kamu punya bilang bilang Anak nazirin Padahal sunnahnya itu kalau sudah berubah baru kan, Ini enggak kita pun dibilangkan. Udah. Nah, mana ada kan? Oleh karena itu dimaksud adalah pimpinan sebuah negara. Ingat. Yang lain? Ya. Hah? Penentuan lebaran ditentukan oleh pemerintah. Itu nggak ada kaitan dengan kajian kita. Yang ada kaitannya saja. Waktu kita sedikit. Orang-orang ya, mereka mengikuti nah, orang-orang TNI yang mengejar-ngejar orang-orang yang dianggap teror ya mereka tidak mereka tindak sendiri tapi mereka berdasarkan perintah dari dari penguasa gak boleh kita teroris tuh, oh, Abu Talib ada tanya saya tadi sikat, begitu gak bisa karena kita nggak nggak yang berkompeten, ya tidak berwenang. Makanya yang menyelesaikan mereka yang diberi mandat, yang diberi amanah. Kalau menurut saya, yang harus tegak mati itu bukan orangnya, ustaznya. Hmm. Oh. Karena begini para Hafidin, ya, sabar, sabar, sabar. Karena begini, yang mereka-mereka yang beraksi, itu kan setelah mendapat doktrin, ya setelah mendapat fatwa. Itu dia. Makanya sumber fatwanya itu harus diselesaikan. Hanya di Indonesia, kalau hanya pemikiran itu belum diberantas. Harus ada actionnya baru bisa di material, ya material, tapi bukan www.kajianonlinemedan.com www www tiga kali jamannya kali ya iya www www kajianonlinemedan.com kajianonlinemedan.com iya Ustaz iya ya yang ya nggak ada karena nggak ada kita tutup demikianlah pak yang oh, ada pertanyaan Sobri dari sana uh, eh, saya sudah ada kosong Ustaz Iya Ustaz. Oh iyalah, oke lah. Oke lah ya, demikianlah para ekofidin azamullah iyakum. Uh, eh, semoga yang telah kita sampaikan tadi itu mewakili apa yang terjadi sekarang di, di Indonesia khususnya dan di dunia muslim pada umumnya. Demikianlah aku lu qouli